dengan keberkahan cahaya Islam dan tentu kita untuk mendengar yang berada di Allah dan sekaligus ini juga mengukuhkan dan beliau selalu agar tempat menjadi tempat dan selama kita mendengar dulu Allah

sushi. يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك واتبعوا سبيلك وكفر I'm ورحمة وعلما فاغفر عاملك واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم Ketua mereka manusia yang bertaubat bangsa enam kepada kamu ikut kita 2012 itu awal abad hijrah yang saya datangi alhamdulillah ada kedamaian itu di Haji dan dengan ya Pak Ustaz Haji kita alhamdulillah ya Rabbil Allahu Akbar ya kemaksiatan kezaliman puncak dari sebuah kezaliman dia sudah mengalami ya semua maksiat sudah dilakukan kemudian ternyata itu bagaimana itu? yang sekarang paruhan abang belum kayak karena mungkin saya keadaan yang membuat saya hidup di jalanan hidup di jalan itu sangat sangat apa ya sangat membutuhkan tenaga energi dan otot yang luar biasa untuk mempertahankan hidup itu memang untuk mempertahankan hidup karena memang uh, ekonomi yang berantakan dari yang mohon maaf dari yang tidak punya dari yang punya menjadi punya sampai tidak punya saya mungkin salah satu yang tidak siap untuk menghadapi merasakan bagaimana saya menodong lampau bahkan minuman apapun saya lakukan hanya satu yang saya saya dilakukan waktu hanya judi karena saya salah satu yang tidak bisa judi itu itu itu jawabannya tapi yang saya tidak lakukan juga karena saya belum bisa judi seandainya bisa pun akan judi juga Itu jangan jangan sampai jangan sampai Itu tahun saya juga. itu akhirnya saya Itu di suatu juga kerjaannya luar biasa di daerahnya itu kalau ada tahun 92 itu 90 sedang apa di daerah Bongkaran apa itu itu luar biasa itu di situ kehidupan itu tidak ada yang namanya kita ingat Allah mungkin kita hanya maksiat, maksiat, dan maksiat. Pada suatu ketika, ada teman saya, sahabat saya, yang satu jalan. Itu dulu bukan ada zamannya handphone. Nah, jadi kalau masalah zaman kayak jalan apa sih ya. Itu datang, eh, apa namanya, teman saya lagi datang. Bahwa teman saya itu dibunuh sama teman-teman saya juga. Karena perebutan suatu lahan, lahan perusahaan. Di situ saya sulit sudah datang sudah pulang kampung pulang kampung waktu itu mungkin mungkin itu hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala kalau saya tidak pulang kampung mungkin itu akan terjadi pulang kampung karena dibunuh dibunuh sama teman-teman sendiri semakan seminum karena perbuatan tempat maksiat juga itu untuk maksiat nah pada waktu itu setelah dibunuh dia dibunuh saya selesaikan saya damaikan dari situlah awal dari wadah ini saya ketemu Pak uh, Ustaz dengan salah satu ulama yang mungkin apa yang dia sampaikan waktu itu saya saya sebut namanya Pak uh, Kiai Kosasi dari Kiai senang beliau mudah-mudahan cucu beliau anak beliau mendengar coba untuk dia selalu berusaha menjadi wasilah hidayah itu karena itu kita selalu berdoa di penghujung malam اللهم اجعلني لك واجعلني آلة أو وسيلة للمقربين إليك يا رب terimalah hamba sebagai hambamu dan jadikan hamba sebagai alatmu wasilatmu membuat hamba setelah itu ketemu beliau saya mulai hijrah dari yang tidak baik menjadi baik salah satunya saya mulai menulis pemuda yang tadinya tiap hari tiap hari mengantar berkampung saya damaikan saya mengurus salah satu tim sepak bola ada kegiatan-kegiatan positif pada akhirnya apa yang sampaikan oleh Pak Kiai Kosasi mudah-mudahan beliau masih ingat kepada saya jangan bangun rumah dulu bangun masjid itu di satu kampung di tempat saya itu masjid luar biasa pun tapi dengan keberanian mungkin saya mau hanya keberanian pakai saya modal keberanian dari umum yang tadi mohon maaf itu namanya lingkungan aspek um, antispekal saya merubah dari awalnya itu saya hanya punya uang sekitar 18 juta tetapi tadi apa yang sampaikan oleh sahabat saya Pak Dewanto yang namanya membangun tempat ibadah tidak ada yang tidak ya semua rata-rata saya tidak tahu Indonesia tapi semua antara membangun masjid musola pada saat itu ada solusi dan saya ada yang menikah salah satunya di kampus saya preman aja yakin ya preman yakin apalagi orang beriman? betul karena orang sini yang berkata katakan bu saya some ways they say, they don't Saya datang ke sini sinikah itu. Terus saya ada salah satu dia saya. Semakin ada semakin ada. Dan Alhamdulillah sampai saat ini sebelum ada bahasa saya saja juga punya saya. Sekarang saya dititip oleh Allah dan mungkin salah satunya titipan ini was worship. I it. Why? свет. Обычно вот это такая малота бабушка. Глаза одного не задела. Глаза обращались к тому не задела. İbrahim Erol, Mayıs Arama, Mayıs Karantos, Ramayın, Muhtemelen Muhtemelen, İdvarın Yımatı, İran İslam, Komünyan İran İslam, Sıkan Meclis ada masih apa yang dibutuhkan? Batu putih, minyak kirim. Iya, tadi Pak hidup, hidup yang tadi kita sebutkan, jangan takut, uh, jika belum bisa tidak usah